Allahumma amin. Masyarakat muslimin, hari ini kita berada pada tanggal 15 Syaban atau di dalam bahasa Arab namanya nisfu Syaban, pertengahan bulan Syaban yang mana menurut hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas bahwa amalan kita selama satu tahun itu dilaporkan oleh malaikat yang bertugas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Nabi kalau sudah hari-hari semacam demikian, yaitu hari di mana amal ibadah umat itu dilaporkan kepada Allah, beliau jalani dalam keadaan berpuasa. Biasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa mulai dari awal Syaban dilanjutkan sampai satu atau dua hari menjelang bulan Ramadan. Para ulama beristihad mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa dari awal Syaban sampai 15 Syakban maka boleh untuk melanjutkan puasanya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir Syakban atau menjelang satu dua hari sebelum Ramadan karena satu atau dua hari sebelum Ramadan namanya Yaumushak hari yang diragukan apakah masuk bulan Ramadan atau belum di saat itu diharamkan umat Islam untuk berpuasa Sedangkan orang yang belum pernah melakukan puasa pada awal Syakban sampai 15 Syakban, maka dilarang untuk berpuasa dimulai tanggal 16 sampai akhir Syakban. itu tidak boleh. Ini adalah istihad para ulama. Masyaallah muslimin, adapun bulan Syakban ini bulan yang sangat mulia Dulu Allah SWT menurunkan satu ayat yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat Islam dan Nabi kita Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi karena itu wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian dengan benar-benar solawat kepada beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu masyal muslimin pada pertengahan bulan hingga akhir nanti di bulan Syakban sebelum datang bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak baca solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat itu ringan, tapi pahalanya sangat besar. Kita bertugas di mana saja, baik yang di lapangan, di kantor, di pasar, di mana saja, itu tidak menghalangi kita untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang prajurit yang berjaga misalnya, itu juga tetap dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat Nah, ini tentunya suatu hal yang sangat baik untuk kita laksanakan. Jadi di mana saja kita berada, maka di situ kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun redaksi yang perlu kita baca adalah tergantung dari mana atau sholawat mana yang kita hafalkan. Yang kita hafalkan itulah yang paling mudah dan paling mumpuni untuk kita lanjutkan dalam pembacaan-pembacaan salawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mengadopsi salawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya salawat Ibrahimiyah, salawat yang biasa kita baca pada saat tahiyat. Tahiyat akhir itu kan ada salawatnya, itu boleh kita baca. Tapi kalau ada salawat yang lain juga tidak apa-apa. Karena para sahabat dan para tabi'in juga dulu Sebagian mereka mengarang redaksi yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama kibar alias pembesar ulama di kalangan para tabi'in. Kalau dikatakan namanya tabi'in itu adalah muridnya para sahabat, sedangkan para sahabat adalah muridnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alias para tabi'in adalah generasi kedua di dalam Islam seorang dari kalangan tabi'in beliau bernama Al-Imam Al-Qamah radhiyallahu taala anhu. Beliau menggubah atau mengarang redaksi solawat yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bacaan itu adalah Sallallahu wa malaikatuhu ala Muhammadin Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Artinya sallallahu wa malaikatuhu ala Muhammadin bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad Assalamu alaika semoga keselamatan atas dirimu ayuhan nabiyyu wahai nabi warahmatullahi wabarakatuh dan semoga rahmat dan barokah Allah juga terlimpahkan atas dirimu itu solawat gubahan atau karangan dari seorang tabi'in. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, seorang ulama di kalangan generasi kedua itu juga mengarang redaksi dari bacaan solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama mengikuti redaksi-redaksi mereka banyak mengarang dan mengubah solawat-solawat yang sangat banyak sekali redaksinya di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan tata cara bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali redaksi yang baru yang konon tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi diamalkan oleh para ulama karena itu masyarakat muslimin kita juga mencari redaksi yang paling mudah. Namun pesan dari para ulama, janganlah bersolawat itu solawat yang kurang. Kalau diibaratkan menurut para ulama, seseorang yang kebetulan tidak tumbuh rambut kepala satupun, itu namanya batrok. Alias gundul barangkali demikian, itu batrok. Allah muslimin, kata para ulama janganlah kalian bersolawat dengan solawat yang betro apa solawat betro itu yaitu solawat yang tidak menyertakan kalimat waala ala alihi wa sahbihi kalimat misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Ya Allah berilah solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Orang yang baca solawat tanpa menyertakan keluarga Nabi dan sahabat Nabi itu menurut para ulama dikatakan solawat yang kurang ada barokahnya. Karena itu sependek-pendek baca solawat adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nah ini solawat yang sangat ringan kita ucapkan dalam lisan kita. Tapi pahalanya sangat besar. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Man shalla aliyya salatan sallallahu alaihi biha Yang artinya barang siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali solawat maka Allah berkenan untuk membalasnya dengan sepuluh kali pahala. Kalau kita dalam keadaan berdiam diri, baik itu di rumah atau di tempat tugas. Kalau zaman sekarang daripada nganggur, maka kita ucapkan solawat tulisan kita. Kalaupun kita tidak mampu mengucapkan salawat itu di lisan kita karena suatu sebab, bolehlah salawat itu dilakukan di dalam hati dan tidak mengganggu kegiatan serta aktivitas kita. Namun yang paling baik, salawat itu diucapkan oleh lisan disertai dengan hati yang hadir alias lisan dan hatinya menyatu untuk membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal kiamati aktarhum alayya sholatan. Kelak di hari kiamat, orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat atas diriku. Orang tidak tahu, kadang-kadang melihat seorang yang ada di pasar, atau ada di tempat-tempat keramaian, tapi kadang-kadang dia justru hatinya lebih dekat daripada kita yang berada di masjid terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadang-kadang terjadi kita di masjid ngobrol ngalor ngidul tidak ada julung-tulungnya, sedangkan yang ada di pasar hatinya bersolawat dan lisannya menyatakan atau membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling baiknya tempat di dunia ini adalah masjidnya dan paling buruk adalah pasarnya. Tapi kalau orang pasar kemudian hatinya terus beribadah, hatinya dan lisannya terus bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang berada di masjid itu lalai, bahkan menjadikan masjid bukan tempat untuk ibadah, maka tentunya yang baca solawat dimanapun berada itu jauh lebih baik daripada yang berada di masjid, sedangkan hatinya lalai dan lupa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah muslimin, di samping itu marilah kita juga mulai mempersiapkan diri karena setengah bulan lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Bulan di mana di situ dianjurkan seseorang di kalangan umat Islam itu banyak beribadah dan juga banyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turunnya adalah pada bulan suci Ramadan. Nuzul Quran itu ada pada bulan suci Ramadan. Kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Kapan akan kita mulai? tiada lain adalah persiapan ya mulai hari ini dan seterusnya sampai menginjak pada bulan suci Ramadan. Kalau tidak demikian rasanya kadang-kadang hati kita malas. Kita mempunyai mushaf Al-Qur'an atau yang ada di musala-musala di masjid-masjid. Hari-hari ini kita lupa atau kemarin juga kita lupa tidak menengoknya. Tapi cobalah kalau kita mengingat bahwa sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Bulan di mana dikatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kapan bisa terlatih? Yaitu sejak sekarang hingga menjelang bulan suci Ramadan. Kalaupun kemarin kita lupa, cobalah nanti membaca. Cukup satu, dua ayat saja dengan membaca atau membuka mushaf Mudah-mudahan satu dan dua ayat itu menjadikan rohba alias motivasi bagi kita untuk bisa membaca satu lembar. Kalau sudah satu lembar kita baca, mudah-mudahan esok hari kita bisa membaca dua lembar. Kalaupun dua lembar sudah terbiasa, mudah-mudahan kita bisa meningkat, meningkat, dan meningkat sampai suatu saat kita bisa menghatamkan bacaan suci Al-Quran tersebut. Masyarakat muslimin, bagaimana dengan kondisi kita? Karena setiap umat Islam kemampuan membaca Al-Quran itu berbeda-beda. Menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pandai membaca Al-Quran maka kelak akan digiring bersama malaikat yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, kemudian dia benar-benar lillahi ta'ala, bukan untuk kesombongan, tapi benar-benar ingin membaca Al-Quran, tatapur, ingin lagi mengerti isi Al-Quran dengan membaca terjemahan-terjemahannya itu. Walaupun tidak bisa lancar, maka Allah memberikan dua pahala. Pertama, pahala bacaan Al-Qur'annya, yang kedua, pahala untuk usahanya membaca Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab namanya mutata, orang yang tidak lancar membaca Al-Qur'an tapi terus berupaya untuk bisa membaca Al-Qur'an itu pahalanya dua pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah bacaan berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Karena Allah itu tidak akan menyia-nyiakan seseorang di kalangan umat Islam untuk berupaya berbuat baik. Masya muslimin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menggugah hati kita, bisa memberikan motivasi pada diri kita, dan kita bisa mengamalkan sejak hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Allahumma amin. Ja'an Allah wa minal faizin, wa adkhalana wa iyyakum ibadis salihin. ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم